Kemudian ya Rabbi wardo anis sulalati. Ya Allah, ridholah engkau kepada sulalah maksudnya keturunan keluarga Nabi ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat sama Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi. Ya, sahabat Nabi keluarga. Sulalah itu keluarga Nabi. Maka tanda orang berakidah benar kalau sambung kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan di kulli syai'in asasun wa asasud dini wa asasul islami hubbu ashabi rasulillahi wa hubbu ahli baiti. Semua ada asasnya. Asas kita ahli sunnati wal jamaati adalah cinta kepada sahabat Nabi dan cinta kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait Nabi Muhammad dimulai dari ashabul kisah Sayyidina Rasulullah. Sayyidina Imam Ali, Sayyidat Fatimah Zahra, wa Sayyidina Imam Hasan dan Imam Husain. Kemudian setelah itu merembet kepada istri-istri Nabi, kemudian merembet lagi kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan dan Husain, kemudian semua masuk kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada keistimewaan. Dan tidak bisa diminta. Tiba-tiba Allah menjadikan seorang dia punya kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada lima pendapat masalah ahli bait, bukan saat ini waktunya untuk menjelaskan. Sudah pernah sering kami hadirkan tentang siapakah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelas adalah ini adalah keluarga Nabi Muhammad, termasuk di antaranya adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Hasan dan Imam Husain sampai hari ini. Baik, yang sering disebut di Mesir dengan istilah syarif, yang di sini disebut di Hadramut dengan istilah Habib dan yang lain sebagainya dan dijawab pun dengan istilah Habib atau Sayyid itu adalah termasuk duriyah sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan melimpahkan ke, ke, eh, apa, keselamatan kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian disambung oleh Imam eh, oleh sang penyusun ini jadi kami tata, kami sampaikan nazam ini ada yang mengatakan ini bukan dari Imam Ad-Dibai. Akan tapi karena sering dibaca di dalam maulid, maka perlu kita jelaskan makna-maknanya. Kemudian, Ya Rabbi Warudhu anil masyayikh. Cuman ada yang mengatakan ini milik Imam ad Memang syair ini banyak dipakai untuk maulid yang lain. Cuman ini ada yang mengatakan ini juga milik Imam ad